Jadi bismillah. Fadlal yang baca ra. Pagiriran. Ada yang baca huruf ra. Fadlal. Masuk ke huruf ra. Kita contohkan dulu. Hurufnya ro dua harokat. Ro fathah ro. Fadhan. Ingat fathah, ya bukan fatah, bukan fat, bukan fatkah. Ro kasrah ri. ri. Ro dhammah ru. ri ru. Tafadhal berikutnya to hurufnya to dua harokat. Fadl yang baca. Dari kanan dulu. Fadl dari antum. To yang dari to to huruf setelahnya po. jangan <laughs> justru yang panjang yang sebelum di fathahnya po fathah do baru pendek yang setelah di fathah baru pendek hmm. to di pendek hmm. yang dipanjangkan to itu coba baca to itu jangan dipanjangkan to nya to itu Hmm. Jadi dicepatkan. Kenapa? Karena belum ada tanda panjang. Baik. itu Sekali lagi. Kurang kurang pendek yang tonya. itu. Hmm. Dia tonya yang belum lulus. Po. itu Masih. Nanti insya Allah dimudahkan. Tayyib al-muhim dibaca pendek. itu seperti itu. Karena belum ada tanda panjang. Contoh yang kedua. Bisa. Yang ada bukunya. Setelahnya. Dal. Hah? Dal fathah. Da. Pendek. Hmm. Dadi pendek. Hmm. Baik. Berikutnya. Tati pendek. Hmm. Tati itu. Baik. Terus. fathah? Hmm, so, bukan sod lagi. Terus? Baik. Baik. Sosisu gitu. Indeks semua. Terus? Sasisu. Terus Ayo, berikutnya. Baik. Berikutnya. Bentar. Baca dulu. Zazi. Baik. Berikutnya. Ya, berikutnya. Tayyib. Jadi ini semua dibaca pendek ya karena belum ada panjangnya. Sehingga seperti di Aisyar atau yang lainnya kalau belum ada tanda panjang jangan dipanjangkan jangan baba pokoknya baba pendek. Poin sebelum ada tanda panjang pendek semua. Jadi Seperti sini fafifu jangan fafifu atau fafifu. Poin jangan ada yang dipanjangkan salah satunya. Terus Baik. Berikutnya. Ba ba fathah. Ba fathah. Ba. Baik. Ba kasobi. Ba. Baca dulu. Babi. Babi. Baik. Ba domah Ba. Babi Jangan di babi bu, tri babi bu langsung. Nah jadi disambungkan bu tidak babi bu umpamanya atau wakwi bu karena kalau di seperti itu seolah-olah ada hamzah. Baik. Tafadhal berikutnya. Antum. Tayyib. Paham ya? Dibacanya seperti itu. A i u ha hi hu ai'u hahihu ghaghiru semua dibaca pendek baik ingat, ya, ingat tadi gelarnya fathah kasrah dhamma. fathah berarti a kasrah i dhamma, u baik berikutnya pelajaran yang kelima yaitu tentang huruf al-huruful munawwanatu huruf-huruf yang ditanwin. Dan tanwin sama ada tiga. Ada fathatain, fathatain. Ya. An, kasratain. In, dommatain. Un. Taib. Itu namanya. Ya, kalau garis dua di atas disebut fathatain. Ya. Garis dua di bawah kasratain. Ya, kemudian seperti wau kecil di atas dommatain pun. Taib. Seperti mim, fathatain, man, mim, kasratain, min, mim, dhammatain mun. Ya, atau dibaca dulu. Mim, fathatain, man, mim, kasratain, min, man, min, mim, dhammatain mun, man, min, mun. Taib. Seperti itu. Ya, nanti dihafalkan di rumah. Itu contohnya satu. Wallahu taala alam Bismillahirrahmanirrahim.